بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid Memasuki bab yang ke-47 Penulis rahimahullah ta'ala berkata Babu Ihtirami asma'illahi ta'ala Wa tagyiril ismi li ajli dhalik Bab Memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan merubah nama seseorang Demi memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala bab memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama demi memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah bab yang ke-47 masih ada hubungan dengan tauhidul asma wa sifat mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Azza wa Jalla pemilik nama-nama yang maha indah. Dan kita dianjurkan untuk mempelajari nama-nama Allah tersebut. Demikian pula mengamalkannya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan ihsa' padanya maka dia akan masuk surga. Ini hadis yang terkenal. Allah punya 99 nama. Sering kita mendengarkan terjemahannya barang siapa menghafalnya dia akan masuk surga. Padahal makna hadis tersebut bukan sekedar menghafal. Maknanya dikatakan para ulama mencakup tiga makna. Yang dimaksud Allah memiliki 99 nama. Barang siapa melakukan ihsa padanya dia akan masuk surga. Ini mencakup tiga makna. Yang pertama kita pelajari nama-nama Allah tersebut. Dan kita pahami kandungan makna nama-nama Allah itu. Dan kita hafalkan. Ini yang pertama. Kita kenali nama-nama Allah, kita hafalkan dan kita pelajari makna yang terkandung di dalamnya. Ini yang dimaksud dalam hadis tersebut yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, kita amalkan konsekuensinya. Bagaimana cara mengamalkan konsekuensinya? Yaitu kita amalkan setiap nama-nama Allah tersebut dalam kehidupan kita. Contohnya jemaah sekalian, Allah memiliki nama As-Sami' yang Maha Mendengar. Yang Maha Mendengar. Bagaimana kita mengamalkan nama ini? Pertama kita yakini terlebih dahulu Allah memiliki nama tersebut dan sifat yang terkandung padanya. Yaitu Allah maha mendengarkan semua yang kita ucapkan, semua suara yang ada di muka bumi ini, semuanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pendengaran Allah. Lalu kemudian kita berhati-hati dalam berucap. Janganlah kita ucapkan sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita. Ini maknanya mengamalkan nama Allah As-Sami. Dan bukan caranya mengamalkan kita sebut nama Allah itu sebanyak-banyaknya misalkan kita mengatakan asami sami as asami as-sami, as-sami, tidak. Bukan seperti itu caranya. Bahkan cara berzikir seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah berzikir dengan hanya menyebut nama Allah, Allah, Allah, Allah tidak pernah. Zikir beliau adalah Subhanallah, Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar La hawla wa la quwata illa billah Dan seterusnya Jadi zikir beliau Tidak ada yang satu kata saja Tapi satu kalimat Yang mengandung pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang dimaksud mengamalkannya yaitu kita yakini kebenaran nama itu milik Allah dan sifat yang terkandung di dalamnya. Lalu kita amalkan konsekuensinya. Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, maka kita hati-hati berbicara. Kalau kita yakin Allah Al-Basir yang Maha melihat, maka kita hati-hati di dalam berbuat, dalam beramal, dan apabila kita beramal, kita lakukan yang terbaik. Karena kita yakin Allah maha melihat kita. Apabila kita meyakini Allah Ar-Rahman yang maha penyayang, maka kita pun melakukan amalan-amalan untuk menggapai kasih sayang Allah tersebut. Ini jemaah sekalian yang kedua, mengamalkan nama Allah tersebut. Kemudian yang ketiga, Yang dimaksud dengan Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang melakukan ihsa padanya Dia akan masuk surga adalah Berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tersebut Sebagaimana firman Allah Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Yaitu bertawasul. Kita sebut nama-nama, begitu pula sifat-sifat Allah di dalam doa kita. Kita panggil Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya makin banyak nama-nama dan sifat Allah yang kita sebutkan dalam doa kita, itu makin baik. Dan itu termasuk sebab dikabulkannya doa kita. Dan ulama mengatakan hendaklah kita sesuaikan permintaan kita dengan nama Allah. Kalau kita minta ampunan dan kasih sayang Allah, sebut nama Allah yang berkaitan dengannya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab, yang maha menerima taubat. Kalau kita minta rezeki, sebut nama Allah yang Razak, yang maha memberikan rezeki. Kalau kita mohon pertolongan, sebut nama Allah ya Qawi ya Aziz, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Dan seterusnya jemaah sekalian. Jadi penting kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Maka dari itu para ulama ada yang menulis buku khusus untuk mengumpulkan nama-nama dan sifat Allah dan penjelasan makna dan kandungannya. Di antara yang terbaik adalah kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ada terjemahannya. Buku ini sangat bagus fikih al-asmaul husna. Ini fikih yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada fikih ibadah atau fikih amalan-amalan yang kita kerjakan sehari-hari, yaitu fikih al-asmaul husna. Maka jemaah sekalian, mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia itu bagian dari penetapan tauhid keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita juga harus memuliakan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuk pemuliaan. Dan jemaah sekalian inilah hakikat tauhid. Tauhid itu adalah pemuliaan dan pengagungan kepada Allah. Orang yang mentauhidkan Allah, dialah orang yang memuliakan Allah. Makanya Allah berfirman tentang orang-orang musyrik. Wama qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Karena mereka mempersekutukan Allah. Maka walaupun mereka mengaku memuliakan Allah, maka Allah katakan, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi dalam memuliakan Allah pun, Allah telah menunjukkan kepada kita caranya, yaitu dengan mentauhidkannya dan ittiba kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dengan cara yang kita buat-buat sendiri. Orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani ketika mereka mengatakan Allah punya anak, itu dengan maksud mereka ingin memuliakan Allah. Bukan hendak menghina Allah. Mereka mengatakan Allah Maha Penyayang. Saking penyayangnya Allah, maka Allah utus anaknya ke muka bumi untuk menebus dosa. Mereka mengira dengan itu mereka memuji Allah. Padahal dengan itu Allah murka kepada mereka. Dengan sebab itu justru Allah murka kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, Memuliakan Allah seharusnya adalah dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu banyak hal-hal yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan Allah. Di antaranya misalkan kita dilarang di dalam syariat masuk ke dalam WC membawa mushaf Al-Quran atau buku agama atau kalau kita punya cincin tertera di situ nama Allah nggak boleh kita bawa masuk ke dalam WC begitu pula nggak pantas satu yang tertulis di situ nama Allah, lalu kita letakkan di lantai. Angkat, pegang. Jangan letakkan di lantai buku-buku agama. Apalagi mushaf Al-Quran. Jadi intinya adalah semua perbuatan yang di situ mengandung penghinaan perendahan terhadap nama Allah atau ayat-ayatnya atau syiar-syiarnya, maka itu kita hindari. Inilah inti pembahasan dalam bab ini. Walaupun nama seseorang harus diganti karena itu. Seperti pernah kita contohkan kemarin, nama yang mengandung syirik. Nama seorang sahabat namanya Abdul Ka'bah. Hambanya Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya dengan dengan siapa? Dengan siapa jemaah sekalian? Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Dulu namanya Abdul Ka'bah. Jadi walaupun harus mengganti nama, demi memuliakan Allah, lakukan. Begitu pula dalam bab ini lebih ditegaskan lagi. Di sini penulis menyebutkan satu hadis saja. An Abi Shuraih radhiyallahu anhu. Annahu kana yukna Abul Hakam. Dari sahabat yang mulia Abu Shuraih. Nama asli beliau adalah Hani bin Yazid Al-Kindi. Hani bin Yazid Al-Kindi. Jadi Hani itu nama laki-laki. Hani bin Yazid Al-Kindi. Seorang sahabat yang tinggal di Kufah tapi di akhir hayatnya beliau tinggal di Madinah dan wafat di Madinah tahun 68 Hijriah Radiyallahu anhu Semoga Allah meridhai beliau. Beliau dulu diberi kuniah dengan Abul Hakam. Bahwasanya beliau dahulu diberi kuniah dengan Abul Hakam. Kuniah itu adalah julukan yang dimulai dengan kata abu atau ummu. Dan sunnah memiliki kuniah. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kuniyah beliau? Abul Qasim. Apa kuniyahnya Abu Bakar? <laughs> Ya, itulah kuniyahnya Abu Bakar. Namanya siapa? Namanya Abdullah. Jadi Abu Bakar lebih dikenal dengan kuniahnya. Apa kuniyahnya Umar? Abu Hafs. Kunyahnya Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kunyahnya sama. Dan Imam Al-Bukhari. Kunyahnya sama. Apa kunyah mereka jemaah sekalian? Hah? Abu Abdullah. Abu Abdullah Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhari. Iya. Ini kunyahnya sama. Abu Abdullah. Sama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kunyahnya Ummu Abdillah. Ini sunnah. Memiliki nama kunyah itu sunnah. Nah, dalam hadis ini kita ditunjukkan untuk berkunyah. Memiliki nama kunyah. Nah, sahabat ini sebelum berkunyah Abu Syuraih Beliau kunyahnya adalah Abul Hakam. Abu Al-Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna Allah huwal hakam." Sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Wa al hukmu. Dan kepadanyalah hukum itu dikembalikan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari kuniah yang disebutkan untuk beliau. Kata Nabi, Allah yang bernama Al-Hakam. Apa arti Al-Hakam jemaah sekalian? Al-Hakimul Ladi, ida hakama la yuraddu hukmuhu. Al-Hakam itu adalah hakim yang apabila telah memutuskan hukum tidak boleh ditolak hukumnya. Itu nama Allah. Kalau kita tahu satu nama Allah ini, pasti kita tidak mau membuat hukum lain yang bertentangan dengan hukum Allah. Pasti kita tidak mau menolak hukum Allah. Nama Allah Al-Hakam. Artinya, Al-Hakimul ladhi idha hakama la yuraddu hukmuhu. Seorang yang, afwan bukan seorang ya, yang menentukan hukum, yang maha menentukan hukum. Yang apabila dia telah tetapkan hukumnya, tidak boleh ditolak hukumnya. Itu arti al-hakam. Maka di sini kita dapat pelajaran Hukum Allah itulah yang seharusnya kita tegakkan. Jangan kita buat-buat hukum sendiri yang bertentangan dengan hukum Allah tersebut. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang justru menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menguntungkan mereka, mereka masih pakai. Mereka masih pakai kalau sekiranya itu menguntungkan. Dan jemaat sekalian, ini termasuk sebab kehancuran satu negeri. Ketika mereka menolak hukum Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW mengingkari sahabat ini yang punya kunia Abul Hakam. Artinya, dia adalah bapaknya Allah. Sebab Al-Hakam itu nama Allah wa ilaihil hukmu dan hanya kepadanya lah hukum dikembalikan. Artinya semua hukum kita harus merujuk kepada hukum Allah. Inilah jemaah sekalian di antara nama dan sifat Allah. Dialah yang berhak menentukan hukum untuk kita. Sebagaimana dia juga berfirman Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Orang yang yakin berarti orang beriman. Siapa yang tidak yakin, dia bukan orang beriman. Padahal di dalam hukum Allah kita akan dapatkan keadilan yang sempurna. Semua kemaslahatan semua kebaikan untuk kita. Namun sangat disayangkan umat Islam sendiri yang meninggalkan hukum Allah. Fakola, maka sahabat ini berkata, menjelaskan alasan kenapa beliau dipanggil Abul Hakam. Inna kaumi idha ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum. Sesungguhnya kaumku kalau mereka berbeda pendapat dalam satu perkara, maka mereka datang kepadaku. Kalau mereka bertikai, mereka bersengketa, maka mereka datang kepadaku, minta aku menjadi hakim, menjadi juru damai di antara mereka. Fahakam tu tubainahum. Maka aku pun menghukumi di antara mereka. Ini cerita zaman jahiliyah, zaman dulu sejarah kenapa beliau dinamakan Abul Hakam. Maka beliau ceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu kaum saya kalau mereka bersengketa, mereka datang kepadaku minta aku jadi hakim. Faradiya kilal fariqain. Maka apabila aku yang menetapkan hukum, dua golongan yang bersengketa itu pun akan ridho. Mereka setuju dengan apa yang aku putuskan. Faqala ma ahsana hadha. Maka Nabi SAW memuji hal tersebut. Kata beliau, sungguh baik yang kamu lakukan. Artinya, hakim itu boleh juga berijtihad. Boleh juga berijtihad untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh syariat. Kalau syariat sudah menetapkan, nggak boleh dia rubah-rubah. Tapi dalam beberapa permasalahan yang syariat tidak tegas menetapkan, hanya memberikan kaidah-kaidah umum. Kadang seperti itu. Ada yang ditetapkan secara terperinci dalam hukum, ada yang cuman diberikan kaidah-kaidah umum. Maka seorang hakim boleh berijtihad. Kalau ijtihadnya baik, ijtihadnya adil, maka itu adalah sesuatu yang baik sesuai dengan syariat. Makanya Nabi SAW memuji apa yang dilakukan sahabat ini. Tapi tetap saja dia nggak boleh dipanggil dengan Abul Hakam sebagai karena Al Hakam itu adalah nama Allah. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, Fama laka minal walad? Apakah kamu punya anak? Fakultu Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Anak saya ada tiga ya Rasulullah, Shuraih Muslim, dan Abdullah. Qala faman akbaruhum? Kata Nabi SAW, siapa yang paling tua di antara mereka? Kultu Shuraih. Maka aku jawab, yang paling tua adalah Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu engkau Abu Shuraih. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud Al-Baihaqi, Al-Hakim dan yang lainnya. Inilah jemaah sekalian satu hadis di dalam bab ini. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang terpenting adalah wajib memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyebut nama Allah dalam bentuk perendahan. Walaupun mungkin kita nggak bermaksud merendahkan. Tapi di situ mengandung perendahan, nggak boleh kita sebut nama Allah padanya. Contohnya dalam hadis ini, nama Allah dijadikan sebagai kunyah. Sebelumnya ada kata Abu, Abul Hakam. Itu kalau diterjemahkan maknanya bapaknya Allah. Karena Al-Hakam nama Allah. Maka di situ mengandung perendahan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu orangnya tidak bermaksud demikian. Seorang muslim tentu dia tidak bermaksud menghina Allah, tapi tetap saja nggak boleh. Dia melakukan sesuatu yang mengandung penghinaan kepada Allah. Contoh lain yang kita sebutkan tadi, kita di WC tidak boleh menyebut nama Allah. Kalau kita terpaksa harus berdoa, maka baca dalam hati. Misalkan kita berwuduk di WC, Bacalah di dalam hati. Jangan kita lafazkan. Jangan kita lafazkan. Iya. Jadi ini pelajaran pertama, wajib memuliakan nama-nama Allah. Yang kedua, mengganti nama demi memuliakan nama Allah atau memuliakan Allah itu sendiri. Kalau harus mengganti nama, ganti nama kita. Seperti dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segan mengganti nama sahabat tersebut. Diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beliau yang mengganti tentu wajib diikuti. Maka ini termasuk pemuliaan terhadap nama Allah. Sebagaimana juga kita contohkan Abdurrahman bin Auf namanya diganti sebelumnya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ka'bah bukan nama Allah, Ka'bah makhluk. Maka diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan nggak perlu bikin selamatan untuk ganti nama, ya, repot lagi. Ya. Ganti saja begitu saja. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran anjuran berkunyah dan anjuran mengambil nama anak yang tertua. Anjuran mengambil nama anak yang tertua. Kalau kita punya anak banyak, maka anak tertualah yang namanya kita jadikan kunyah. Walaupun Berkunyah ini tidak khusus orang yang punya anak. Kenyataannya Aisyah dipanggil Ummu Abdullah. Walaupun ulama masih berbeda pendapat, ada yang mengatakan beliau nggak pernah punya anak sama sekali, ada juga yang mengatakan beliau pernah punya anak tapi keguguran. Cuman sudah sempat diberi nama. Karena kalau gugur setelah empat bulan, itu dianjurkan diberi nama dan tetap juga diakikahi. Kalau dia sudah empat bulan, karena dia sudah seperti bayi. Sebab sudah ditiupkan ruh. Sudah ditiupkan ruh. Iya. Namun boleh seseorang berkunia walaupun dia tidak punya anak. Bahkan belum nikah sudah punya kunyah juga tidak masalah. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini bolehnya melakukan perdamaian dan meminta keputusan hukum kepada orang-orang yang berilmu walaupun dia bukan hakim walaupun dia bukan hakim. Jadi kalau kita ada permasalahan, ada sengketa, boleh kita bersepakat bersama-sama dengan orang yang bersengketa dengan kita bersepakat memilih salah seorang ulama atau orang yang berilmu untuk minta keputusan hukum. Tentu dia akan pelajari sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Jadi walaupun dia bukan seorang hakim. Iya. Karena Nabi SAW memuji apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Dan secara umum, kita sebagai muslim, apabila mengetahui ada dua orang saudara kita, atau dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai wajib bagi kita untuk mendamaikan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua golongan kaum mukminin berperang, maka damaikan antara keduanya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikan antara kedua saudaramu. Jadi ini kewajiban kita jemaah sekalian. Tapi sebagian orang malah jadi kompor. Jadi provokator. Untuk membuat dua orang sama-sama muslim bertikai. Senang kalau ada pertikaian. Senang kalau ada keributan. Maka ingatlah jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "La yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, suka membuat sesama Muslim bertengkar. Yang seharusnya kalau ada orang berselisih, marah-marahan, wajib bagi kita untuk mendamaikan mereka. Tapi sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang lebih senang membuat blok, membuat kelompok-kelompok, membuat geng, saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ini bukan sifat seorang muslim. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasanya Allah dialah yang berhak menentukan hukum. Tidak boleh kita menentukan hukum yang menyelisihi hukumnya. Dan orang-orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, sebagaimana telah kita bahas dalam babnya tersendiri, itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Lebih senang berhukum dengan selain hukum Allah. Karena selain hukum Allah bisa mereka rubah-rubah. Bisa mereka rubah-rubah. Hakimnya bisa disogok. Dan lain-lain. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu metode yang baik ketika kita melarang satu kemungkaran. Yaitu hendaklah kita berusaha mencarikan solusi yang lebih baik. Di sini Nabi SAW melarang sahabat ini berkunyah dengan Abul Hakam. Maka Nabi SAW berikan solusi yang lebih baik. Beliau ganti namanya. Diganti dengan siapa? Abu Shuraih. Itu sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau melarang sesuatu, beliau akan berusaha memberikan solusi yang lebih baik sebagai pengganti yang dilarang tersebut. Ini sifat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kita teladani. Tapi bukan bermakna kalau kita belum bisa memberikan solusi lalu kita biarkan saja tidak. Tetap kita harus larang dan kita juga berusaha mencarikan solusi. Iya. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita ingin mengamalkan bacaan-bacaan Asmaul Husna, apakah itu wajib didampingi guru? Satu. Yang kedua, di dalam tuntunan dan buku kita baca itu selalu ada jumlah-jumlah tertentu. Apakah jumlah-jumlah tersebut harus sesuai dengan apa yang tertera di di buku itu atau mungkin bahkan bisa lebih atau mungkin bebas Ustadz? Demikian, terima kasih Ustaz. Contohnya jumlah tertentu seperti apa Pak? Misalkan misalkan apa eh, apa eh, ya Allah misalkan jumlahnya 500. Kemudian kemudian kita bicara eh, eh, ya mujib misalkan jumlahnya 55. Kemudian Baik. dan seterusnya Ustaz. Apakah ya. jumlah itu harus sesuai dengan itu atau bebas Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Hmm. Ya. Yang pertama jemaah sekalian, secara umum dalam belajar ilmu agama termasuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah harus memiliki guru. Harus memiliki guru yang mengajarkan kepada kita, memahamkan kepada kita. Iya. Dan guru itu hendaklah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh kita mencari sembarang guru. Harus kita pastikan guru kita ini mengikuti metode beragama ahlu sunnah wal jamaah. Karena Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah yang dikenal dengan istilah golongan ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ini syarat utama dalam memilih guru. Pastikan dia orang yang mengikuti metode beragama yang benar. Yaitu mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Karena kalau cuman kita sebut Al-Quran dan hadis saja, semua orang juga mengklaim mengikuti Al-Quran dan hadis. Perlu kita cek dulu pemahamannya seperti apa. Apakah dia ikut pemahaman ahlus sunnah atau tidak? Contohnya jemaah sekalian, nama Allah Al-Ali, yang maha tinggi. Apa arti yang maha tinggi? Maka ulama ahlus sunnah menjelaskan, maha tinggi Allah mencakup tiga macam. Yang pertama, maha tinggi semua sifat-sifatnya. Tidak ada satupun makhluk yang sifatnya setara dengan Allah. Karena Allah sifatnya maha tinggi. Yang kedua, maha tinggi kekuatannya. Tidak ada satupun makhluk yang sama kuat, apalagi lebih kuat dengan Allah. Dan yang ketiga, maha tinggi zatnya. Yaitu Allah di atas segala sesuatu. Di atas arsnya, di atas langitnya. Itu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Banyak umat Islam meyakini maha tinggi dua yang pertama. Yang ketiga, mereka mulai bikin penafsiran sendiri-sendiri. Tidak mau mengimani Allah maha tinggi juga zatnya di atas segala sesuatu. Yaitu di atas arsnya, di atas langitnya. Maka kalau tidak mau mengimani seperti itu, berarti dia menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang diyakini oleh seluruh sahabat. Di masa Nabi Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, hanya satu akidah tentang zat Allah yang pernah dikatakan, yaitu di atas arsh, di atas seluruh makhluk. Begitu pula oleh tabi'in, begitu pula imam yang empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Semuanya memiliki keyakinan yang sama. Allah istiwa di atas arsh. Kalau ada orang yang mengajarkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, lalu dia mengingkari sifat Allah tinggi di atas arsh, itu nggak pantas dijadikan guru tidak pantas dijadikan guru. Kenapa? Metode dia beragama tidak sama dengan metode ahlu sunnah wal jamaah. Dan Nabi sudah ingatkan kita, semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu ini, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini yang pertama. Untuk mengajarkan kepada kita akidah yang benar, pemahaman yang benar. Iya. Kemudian yang kedua, terkait dengan penetapan jumlah. Nah jemaah sekalian ulama mengatakan zikir sama juga dengan doa itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya mukayyad. Mukayyad itu artinya terikat. Sudah dikhususkan oleh Allah. Nggak boleh kita tambahi. Contohnya apa? Setiap habis sholat, kita ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Enggak boleh kita tambah. Walaupun logika kita mengatakan kalau subhanallah 100 kali kan lebih banyak. Lebih banyak lebih bagus. Enggak boleh jamaah sekalian. Enggak sekalian aja isya 8 rakaat. Karena lebih banyak. Jadi nggak boleh kalau sudah ditentukan jumlahnya dalam syariat, nggak boleh kita tambah, nggak boleh kita kurangi. Nah, ada juga yang sifatnya mutlak. Tidak ditentukan jumlahnya dalam syariat. Kalau begitu, berapa banyak yang harus kita baca? Jawabannya adalah semampu kita, semau kita berapapun silahkan, tidak masalah. Dan tidak boleh kita tetapkan sendiri. Nggak boleh kita tetapkan sendiri, setiap hari saya harus membaca La ilaha illallah misalkan seribu kali. Nggak boleh. Baca silahkan sebanyak-banyaknya, semampu kita, tanpa kita menentukan jumlah sendiri. Itu dalam berzikir. Adapun dalam berdoa, kita memanggil, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rob, Ya Rob. Itu juga nggak ada batasan. Lebih banyak lebih bagus, tapi tidak boleh kita menentukan sendiri. Jumlahnya berapa tidak boleh kita tentukan sendiri. Jadi barangkali demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.